Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Nah, min syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru setelah kita terakhir membahas masalah apa kemarin? Gharib. Sudah kita lewati ya. Hadis dikatakan gharib itu kalau masing-masing perantara hadis dari tabi'in, atba'ut tabi'in atau sampai ke sahabat itu cuma satu-satu. Paham ya? Jadi meriwayatkan cuma satu orang saja. Paham ya? Nah, hatta walaupun misalkan datang dari berbagai macam sahabat tapi yang sahih cuma satu sahabat kok namanya gharib. Kalau dua namanya aziz. Lebih dari dua namanya apa? Masyhur. Ya enggak? Gharib, aziz, masyhur. Paham salah ya? Yang satu-satu tadi namanya apa? Gharib. Kemudian yang dua tadi namanya aziz. Yang banyak lebih dari dua namanya masyhur. Paham salah? Naam barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Persiapan ada. Suruh persiapan aja. Bukan antum persiapannya. Kalau enggak mau suruh persiapan dianya. Eh. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa kullu man lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Mu'allif rahimahullah berkata, setiap Sanat yang tidak bersambung itu dikatakan apa? Mungkote, Paham ya? Jadi mungkote itu nanti beda dengan mu'dal. Ada mu'dal ada mungkote, Ada mu'dal ada mungkote. Nah, barakallahu fiikum kita lihat di sini. Kata beliau, "Hadza huwal qismu tsamin asyar min aqsamil hadits al-madhkura fi hadzal nadhm wa huwal Ini penting ya. Kalau mungkote itu sanatnya terputus tapi tidak apa? Tidak beruntut, selang-seling. Tapi kalau mu'dal beruntut. Oh beruntut gak antum? Beruntut itu maksudnya contohnya sekarang kita pakai Nah barakallahu fikum pakai huruf aja tuh, taruhlah pakai huruf. Qala haddatsana a. Eh, qala b. B. Nah, itu masih bersambung ya. Kemudian alif apanya? Alif b ta sa. Alif b ta sa. Empat ini ya. Ini kita lihat. Qala haddatsana alif. Qala haddatsana ta. Paham ya? Qala hadatsana Jim misalkan. Ini terputus sanadnya apa? Selang-seling namanya munqati'. Tapi kalau beruntut langsung qala hadatsana Alif. Qala hadatsana Fa. Antara ba dan ta beruntut enggak nih? Namanya apa? Mu'dal. Insyaallah paham soalnya ya. Jadi bedanya apa mu'dal dengan munqati' Usain? Bedanya apa? Yang ber yang terputus sanadnya beruntut namanya apa? Modal yang beruntut namanya apa? Modal. Kalau terputus sanadnya selang-seling, mungkote. Paham ya? Dua-duanya termasuk apa? Penghalang hadis untuk disahihkan. Kita lihat di sini. Qala al-Imam Al-Baiquni rahimahullah "Wa kullu ma lam yattasil bihani isnaduhu muqati'ul awsali." Kata beliau, ini adalah pembagian yang ke-18 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun, yaitu muqati'. Qauluhu wa kullu ma dan ucapan beliau wa kullu ma nam dan setiap hadis ai kullu haditsin atau kullu isnadin setiap hadis atau setiap sanad lakin adh-dhahir anna muradahu tapi yang nampaknya yang diinginkan adalah kullu haditsin nam setiap hadis bidalili qaulihi dengan dalil nam barakallahu fikum ucapan beliau lam yattasil isnaduhu dengan dalil apa ya yang tidak bersambung sanatnya ai anna kullu haditsin lam yattasil isnaduhu bi ayyi halin minal ahwal fa innahu yusama munqati'an. Perhatikan baik-baik ini. Na'am barakallahu fikum. Setiap hadis yang tidak bersambung sanatnya dengan keadaan bagaimanapun keadaannya tetap dikatakan munqati. Tetap dikatakan apa? Munqati. Intinya tidak bersambung sanatnya. Ditanya misalkan barakallahu fikum, katanya depan pembensinan tadi ada kecelakaan katanya. Kata siapa? Kata si fulan. Fulan dari mana? Enggak tahu? Nah, terputus itu namanya, munqati' sanadnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi kalau sanatnya bersambung, itu nanti akan sampai pada orang yang benar-benar berkata. Paham ya? Itulah menunjukkan bahwasanya sanat itu sangat penting, bersambungnya sanat itu sangat apa? Penting. Kalau tanpa adanya sanat, orang akan berbicara sesuka dia. Walau lal isnad laqala man syaa masya. Al isnadu minad din walau lal isnadu laqala man syaa masya. Artinya sanat itu termasuk bagian daripada agama, silsilatul ridal al-musilatu ilal matan. Rangkaian para perawi hadis yang menghantarkan kepada matan hadis itu namanya apa? Namanya isnad. Paham ya? Yang seperti itu bagian dari agama. Kalau tanpa adanya sanad ini niscaya orang akan berkata sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, barakallahu fiikum kobarnya, tabarnya terputus. Allah musta'an. Kata beliau, "Wa hadza bi ma'nal am Maka wa hadza bi ma'nal am maka yang ini adalah maknanya umum. Intinya semua yang sanatnya terputus, nah barakallahu fikum tidak sampai kepada orang yang mengucapkan maka dikatakan munqati. Fa idza kana al-haditsu qad khamsah. Kalau seandainya hadisnya sudah diriwayatkan lima orang perhatikan, hadisnya telah diriwayatkan lima orang perawi, al-awwal, anis tsani, anis tsalits, anil rabi', anil khamis, urut enggak nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, barakallahu fikum. Kalau hadisnya seperti itu, kita lihat. sunnah wajadna kemudian kami menjumpai Nahu marwiyan anil awal. Kemudian kami menjumpainya apa? Nam marwiyan anil awal, telah diriwayatkan dari yang pertama. Anis salis dari yang ketiga. Nomor dua mana kira-kira nomor dua? Enggak disebutkan kan? Anis salis, anir rabi dari keempat. Anil khamis dari orang yang kelima, bahwa Mungkote Ini namanya Mungkote karena terputus sanatnya tadi. Paham Jadi kalau terputus sanatnya secara beruntut atau salah satu saja namanya Mungkote. Paham belum tapi kalau terputus sanatnya, nah barakallahu fikum dengan cara beruntut tadi namanya apa namanya? Eh, namanya apa? Abdul Aziz Mu'dal. Naam, kita lihat sini. Walau nama marwiyan anisani. kalau seandainya kita jumpai telah diriwayatkan dari yang kedua, pertama dihilangkan, anis salis, anir rabi, dari yang kedua, dari orang yang ketiga, dari orang yang keempat, anil khamis dari orang yang kelima bahwa munqati, maka itu dikatakan munqati la'annahu saqata awwaluhu. Karena hilang perawi yang pertama sudah dihilangkan. Paham ya? Perawi yang pertama sudah dihilangkan. Walau rawahul awal anil salis anil khamis bahwa aidan mengkote. Kalau seandainya yang pertama telah meriwayatkan langsung dari yang ketiga. Nomor dua berarti tidak ada ya. Langsung dari yang kelima, dari tiga langsung kelima, nomor empat tidak ada. Ini juga dikatakan mengkote. Kesimpulannya bagaimana sih kesimpulannya para kalafikum? Kesimpulannya itu mengkote itu yang terputus sanatnya tapi apa? Dengan cara selang-seling terputusnya. Selang-seling terputusnya. Adapun kalau terputus sanadnya dengan cara at-tawali beruntut tadi namanya mu'dal. Dua-duanya termasuk apa? Ciri-ciri hadis itu dikatakan lemah ataupun na'am dhaif. Barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Adapun pembagian disebutkan para ulama mengenai terputusnya sanad ini ada empat pembagian. Kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.